Oleh karena itu, juga dalam asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi kisah ini cukup panjang 6 di suatu hari eh, sahabat Abu Musa al-Ash'ari datang menemui sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di saat itu sudah ada beberapa orang di depan pintu rumah eh, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang menunggu itu dalam rangka meminta fatwa. Barakallahu fikum. Sampai di suatu hari Abu Musa datang ke depan pintu sana kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada, apakah sudah eh, sahabat Abdullah bin Mas'ud membukakan pintu untuk kalian? Sudah keluar beliau? Kata mereka belum. Maka sahabat Abu Musa pun menunggu. Begitulah adab seorang talibul ilm. Nah, bertanya kepada yang lebih kibar, bersabar, menunggu. Nah, meminta bimbingan. Seorang sahabat Abu Musa, sahabat kibar. Nah, termasuk salah satu sahabat kibar, Abu Musa al-Ash'ari. Namun, beliau bersama yang lainnya menunggu di depan pintu. Nah, bukan kemudian, ya sudah, sampaikan salam nanti saya kembali lagi ya dan nah, kalau sudah keluar Abdullah bin Mas'ud tolong kabari saya. Enggak, dia menunggu juga bersama yang lainnya. walaupun yang lainnya itu sebagian dari kalangan tabi'in, istilahnya generasi yang berikutnya. Generasi yang berikutnya tetapi sabar menunggu di depan pintu sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud keluar membukakan pintunya dan hendak keluar dari rumahnya. Di saat itu Abu Musa al-Ash'ari berkata kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya kami bersama-sama berdiri. Nam, menyambut keluarnya beliau. Faqala lahu Abu Musa, maka sahabat Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman." Kunyah Abu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Inni ra'aitu fil masjida aw fil masjidi anifan amran angkartuhu. Aku baru saja mendapatkan sesuatu yang aku mengingkarinya di masjid. Aku melihat sesuatu di masjid yang aku sendiri mengingkari perbuatan itu, pemandangan tersebut. Nah, qala walam ara walhamdulillahi illa khairan. Kata sahabat dulu, aku melihatnya, ya, amalan mereka sekilas nampak baik. Aku tidak melihat adanya ketidakbaikan atau kemungkaran di sana. Tetapi aku melihat kok aneh ini, asing, ya, ajib. Tetapi terkesan bahwa itu adalah amalan baik. Faqala fama huwa? Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa itu? Nah, Qala faqala in ishtu aw in ishta fasatara. Jika kamu masih hidup, pasti kamu akan melihat kejadian itu di masjid yang saya lihat. Qala rahimahullah. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة أو حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة ويقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة نعم قال فماذا قلت لهم kata صحابة أبو موسى aku melihat di sana حلقة halqah Nah, ini sekelompok orang di sana, sekelompok orang di situ, semuanya. Mereka itu uh, barakallahu fikum kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari duduk di masjid menunggu waktu sholat. Selesai sholat, menunggu. Kalau di situ, halapa. Di masing-masing halapa, di masing-masing majelis ada pemimpinnya. Nah, dan mereka memegang um, apa, bebat, uh, eh, hafal, kerikil. Ya, kerikil. Kemudian pimpinan majlis menyatakan Halilumia, berucapkanlah la ilaha illallah seratus kali. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah seratus kali. Sabihumia, ucapkan subhanallah seratus kali. Nah, dan seterusnya. Dari berbagai zikir tersebut dipimpin ya dalam bentuk seperti yang diceritakan oleh sahabat Abu Musa al Ashari. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud datang menemui mereka. Datang menemui mereka di masjid. Naam. Bertanya, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?" Apa ini? Apa yang kalian lakukan ini? Yang sekarang aku lihat ini apa? Mereka berkata, "Qalu ya Aba Abdurrahman, hasa nu'iddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih." Ini hanya sebatas kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, tahlil. Nah, kemudian sahabat uh, Abdullah bin Mas'ud menyatakan qala fa'addu sayyi'atikum fa ana dhaminun an yadhi'a min hasanatikum syai'. maka kata Abdullah bin Mas'ud silakan kalian menghitung dosa-dosa kalian nah silakan hitung dengan kerikil itu dosa-dosa kalian nah dan saya yang menjamin bahwa amal kebaikan kalian tidak akan hilang tapi kalian hitung gitu dengan kerikil tadi kata saya, Pak sahabat Abu Mas'ud Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala waihakum ya ummat Muhammad ma asra'a halkatakum Celaka kalian wahai umat Muhammad kepada hadirin. Betapa cepatnya kebinasaan kalian. Betapa cepatnya kehancuran kalian ini. Nah, qala haula sahabatu nabiyikum mutawafirun. Perhatikan itu para sahabat Nabi. Nabi kalian, para sahabatnya masih ada. Coba, hujah lagi. Bahwa sahabat adalah tempat kembali, tempat bertanya, tempat meminta bimbingan. Bagaimana seorang berislam, bagaimana berakidah, beribadah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ucapan pertama yang keluar ketika menegakkan hujah kepada mereka, Haula sahabatu nabiyukum mutawafirun. Itu para sahabat Nabi. Masih ada mereka, masih banyak. Betapa cepatnya kalian ini jatuh pada kehancuran, kebinasaan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini suatu hal yang penting. Di zaman ini pun, ketika kita hendak beramal, berakidah, berdakwah, jadikan sahabat itu sebagai mizan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan, وَهَذِهِ ثِيَابُهُ lam tabla, wa niyatuhu lam Walladhi nafsi biyadih innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dalalah. Subhanallah. Kata Ibnu Mas'ud. Nah, dan ini pula, perhatikan, pakaian Nabi masih belum hancur. Pakaian yang dipakai oleh Nabi berarti baru masa Rasulullah meninggal dunia belum lama. Nah, Anda sudah seperti ini. Kalian sudah seperti ini. Bayangkan antum bagaimana bid'ah itu munculnya cepat. Lalu bagaimana dengan 100 tahun sepeninggal Nabi? 200 tahun sepeninggal Nabi? Dan bagaimana dengan di zaman kita? Bagaimana bid'ah itu akan muncul dengan cepat? Di zaman Ibnu Mas'ud menyatakan, "Ma asra'a halkatakum." Betapa cepatnya kalian ini binasa. Kehancuran kalian ini tiba menghadapi kalian sekarang. Betapa cepat. Perhatikan ini pakaian Nabi belum hancur. Pakaian Nabi masih ada. Barakallahu fikum. Kenapa seperti ini? Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, "Walladzi nafsi biyadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Yani demi Allah maksudnya. Innakum la'ala millati. Ya ada min millati Muhammad. Apakah kalian ini berada di atas prinsip yang lebih baik, lebih benar di atas prinsip Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tentu tidak. Nah, Au muftatihu baba dhalala. Atau memang kalian ini adalah para pembuka pintu-pintu kesesatan. Kalian ini adalah para pembuka pintu dan jalan kesesatan. Mana yang mungkin kemungkinan yang lebih benar? Pertama ataukah kedua? Ataukah kalian ini adalah orang yang berada di atas kebenaran, di atas prinsip yang lebih baik dari prinsip Rasul? Ini kemungkinan pertama. Jawabannya tidak tentunya. Atau kalian dengan cara kalian ini, ibadah yang kalian lakukan yang tidak ada contohnya ini tadi, adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Tentu yang kedua, dengan ini. Ikhwani fiddin, azani Allah, wa iyyakum. Nah, kemudian ah, Ibnu Mas'ud melanjutkan, Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khair. Nah, mereka mulai pakai perasaan, pakai alfifiyah. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang kami lakukan ini, sama sekali kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, coba. Menginginkan kebaikan. Mengira yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, kami tidak melakukan ini kecuali kami menginginkan kebaikan. Berarti, sebatas keinginan baik tidak cukup. Nah, tidak cukup bagi eh, sebagai bekal atau modal bahwa untuk kita menyatakan dia di atas kebenaran. Sudahlah, jangan diingkari, jangan ditahdir. Toh dia itu kan menginginkan kebaikan. Ya. Sekali lagi, keinginan kebaikan bukan sebagai tazkiyah, rekomendasi untuk kemudian dia dinyatakan di atas kebenaran atau kemudian kita memberikan uzur tidak mengingkarinya. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud menyatakan menjawab pernyataan mereka, qala radhiyallahu anhu wa kam min muridinil khair la yusibah. Nah, berapa banyak kata Ibnu Mas'ud orang yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak berhasil untuk meraih kebaikan itu tadi. Berapa banyak? Qala radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum sesungguhnya Rasulullah telah memberitakan kepada kami bahwa akan muncul suatu kaum yang mereka itu lihai, pandai, ahli membaca Al-Qur'an, mahir di dalam membaca Al-Qur'an. nam, la yujawizu taraqiyahum. Namun bacaan Al-Qur'an mereka, kira Al-Qur'an itu tadi tidak mampu melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kolbunya, menjadi orang yang faham benar tentang Al-Quran, mengerti secara benar tentang Al-Quran. Qala waimullah, ma adri la'alla aktsarahum minkum. Kata Ibnu Mas'ud, subhanallah. Demi Allah. Ana khawatir ternyata mereka itu mayoritas kaum yang diberitakan oleh Nabi akan muncul suatu kaum yang lihai mahir membaca Al-Quran tetapi mereka itu keluar dari agama. Anak khawatir kalian adalah mayoritas mereka adalah dari kalian ini. Ternyata diberitakan oleh uh, Amr bin Salama. Qala ra'ayna ammata ulaika. Naam. Al-hilak al yawman nahrawan ma'al khawarij kami mendapati ternyata mayoritas orang yang ikut dalam majelis-majelis pikir tadi ikut bergabung bersama para pemberontak Khawarij memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting bahwa agama tidak boleh didirikan di atas prasangka, di atas dunun, di atas eh, eh, sangka-sangka atau perkiraan-perkiraan. Lah, Islam, agama, akidah, ibadah harus didirikan di atas ilmu. Quran, sunnah, ijma' sahabat, Ulama rasyidin. Demikian semestinya. Nah,